Adapun syarahnya adalah Syekh Sulaiman Al-Syeikh dan kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh. Maka kita masuk ke matanya. Mulai beliau membawakan dalil-dalil di dalam kitab Tauhid. Dalil pertama yang beliau bawakan adalah wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Illa liya'buduni dikasrahkan huruf nun berarti nunnya bukan nunul fi'il ya'buduna tetapi aslinya ya'budu karena ada lam liya'budu hanya saja karena ada domir mutakallim domir mutakallim adalah domir yang merupakan kata ganti dari yang berbicara. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia karena huruf ya kata gantinya untuk mutakallim maka butuh memerlukan nunul wiqayah. Nun untuk memisahkan antara fi'il dengan domirnya. Liya'buduni setelah ada nunul wiqayah yang dikasrahkan, maka cukup dipaham walaupun yaknya hilang. Berarti terjemahnya bukan hanya agar mereka diperintah untuk beribadah. Tetapi maknanya tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku ya'buduni ninya itu adalah aku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bil jarri kalimat qala al-musannif wa qaulillah qauli Mengapa dia majrur wa alamatu jarrihi kasrah? Atafun ala tauhid. Dia yang ikut dengan wawul ataf terhadap kata tauhid di awal kitab. Yaitu kitabut tauhidi wa qawli begitu. Para santri khususnya yang belajar nahu Mengapa dia qawli bukan qawlullah tapi qawlillah? Karena dia ma'tufun ala maqablahu ala wa huwa tauhid kitabut tauhidi karena dia mudhaf mudhaf ilai wa qaulillah dan juga kitab ucapan Allah Subhanahu wa taala kitab adalah kumpulan pembahasan sudah pernah kita bahas kumpulan pembahasan tauhid dan juga kumpulan pembahasan ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mana ibadah hiya ta'atullah ibadah adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala bimtisali awamirihi dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi larangan-larangannya bimtisal ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusuli melalui lisan para rasul itu ibadah maka kembali kepada ayat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah. Sedangkan ibadahnya bermakna mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak diciptakan manusia, tidak diciptakan jin kecuali untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti syariatnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala aidan Syekhul Islam juga pernah berkata mendefinisikan makna ibadah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah nama dari sekumpulan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan? Apakah ucapannya ucapan yang zahir terdengar di lidah atau ucapan batin di dalam hati? Amalannya juga amalan anggota badan yang terlihat atau juga amalan hati. Kalau dicintai oleh Allah itu ibadah. Berarti makna ibadah amun sifatnya. Mana ibadah itu sangat luas dan umum. Semua yang diridhoi oleh Allah. Ucapan, perbuatan, ucapan hati, perbuatan lisan, ah, ucapan anggota badan, ah, perbuatan anggota badan, semuanya. Kalau diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Contoh imatatul adza anit tariq. Menghilangkan gangguan dari jalan. Kalau diniatkan karena Allah jadi ibadah. Karena Allah suka. Iman itu ada 60 sekian cabang. A'laha yang paling tingginya adalah la ilaha illallah dan yang paling rendahnya adnaha imatatul adza anit tariq menghilangkan gangguan dari jalan. Ini ada beling bahaya nih buat anak-anak, bahaya buat orang lewat. Oh ini ada duri yang mengganggu di jalan disingkirkan. Karena Allah SWT. Ini ibadah. Berarti ibadah ada yang sifatnya ibadah mahdoh, ibadah murni. Ada sesuatu yang bukan ibadah mahdoh. Dia sesungguhnya muamalah Sesungguhnya perlakuan sesama manusia, hubungan sosial antar manusia, tetapi karena itu baik, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dia kerjakan ikhlas karena Allah, maka jadi ibadah. Tapi yang bukan mahbah. Kalau ibadah mahbah, salat, puasa, haji, ini ibadah murni. Tetapi kalau kita baik pada tetangga, baik pada tamu, baik pada sesama muslim memberikan kebaikan pada mereka ini juga ibadah tetapi bukan ibadah mahbah mengapa karena yang namanya ibadah kata Syekhul Islam ismun jami'un likulli ma Allah nama dari seluruh apa yang dicintai oleh Allah maka syaratnya cuma satu disukai oleh Allah kalau mau ditambah satu lagi dan dikerjakan karena Allah. Dicintai oleh Allah, dikerjakan karena Allah, jadi ibadah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dan lingkupnya ada 15. Lingkupnya ada 15. Mengapa demikian? Madaruha ala khamsa asyrata qa'idah. Lingkupnya dari ibadah itu ada 15 Man kammalaha kammala maratib al-ubudiyah. Siapa yang menyempurnakannya berarti dia menyempurnakan ibadah. Bayanu dhalik, penjelasannya. Annal ibadah munqasimatun alal qalbi wal lisani wal jawarih. Bahwa ibadah dibagi menjadi tiga jenis. Ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawarih. Ibadah hati, ibadah lidah, dan ibadah anggota badan. Ibadah dalam bentuk keyakinan di hati, ibadah dalam bentuk ucapan di lidah, dan ibadah dalam bentuk amalan-amalan. Walakamul lil ubudiyati khamsah. Sedangkan hukum-hukum dalam ibadah ada lima. Wajibun wa mustahabun. Haramun wa makruhun wa mubah. Lima. Haram makruh. Dua. Wajib mustahab. Wajib yang harus dikerjakan, mustahab yang dianjurkan untuk dikerjakan. Sudah empat. Haram yang dilarang untuk dikerjakan, makruh yang sebaiknya ditinggalkan. Sudah empat. Yang kelima mubah boleh saja dikerjakan silahkan, tidak juga silahkan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang mencocoki hukum-hukum tersebut pada lidahnya, pada hatinya dan pada anggota badannya berarti dia menyempurnakan ibadah. Mulut misalnya ikuti lima hukum ini yang wajib diucapkan, ucapkan. Yang dianjurkan untuk diucapkan, perbanyaklah kamu ucapkan. Yang haram untuk diucapkan, jangan diucapkan. Dan yang makruh sebaiknya ditinggalkan. Dan yang mubah, biarkan mubah. Jangan diwajibkan, jangan diharamkan. Barakallahu fiikum. Dengan ini lidah kita beribadah pada Allah. Tidak berbicara kecuali pembicaraan yang diwajibkan atau dianjurkan. Adapun yang haram dan makruh, dia tidak berani mengucapkannya di lidah. Ibadatan lillah. Sebagai ibadah pada Allah. Dan yang mubah, biarkan mubah. Jangan diwajibkan, jangan diharamkan. Kalau mewajibkan yang mubah, menambah syariat. Demikian pula sebaliknya mengharamkan yang mubah menambah aturan agama. Biarkan, bebas. Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah berarti lima hukum tadi dicocokkan pada lidah. Sekarang pada hati. Juga kita terapkan lima ini. Apa yang wajib diyakini dalam hati, yakinilah Wajib hukumnya. Meyakini keesaan Allah, meyakini sifat-sifat Allah, meyakini kemuliaan Allah, meyakini bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah. Ini semua wajib. Dan meyakini Rasulullah SAW siddiq, amanah, fatanah. Rasulullah adalah jujur, terpercaya, amanah, cerdas. Meyakini yang wajib diyakini dan juga berbaik sangka pada saudaranya. Sebaiknya kamu percaya pada saudaramu. Kecuali kalau ada sesuatu. Sebaliknya, yang haram untuk diyakini, jangan diyakini. Seperti meyakini takhayul, takhayul, khurafat, khurafat. Haram. Jangan percaya dengan khurafat. Jangan percaya dengan takhayul haram. Karena matinya bunuh diri, maka sesungguhnya belum waktunya mati, tapi dia bunuh diri, jadi mati. Akhirnya arwahnya bingung, mau kembali, belum waktunya, mau hidup, jasadnya sudah hancur di kereta api. Akhirnya gentayangan. Ini khurafat. Takhayul. Tidak ada dalam Islam. Siapa yang mati dengan cara apapun, fakat jaa ajaluh. Siapa yang meninggal karena cara apapun termasuk bunuh diri, ajalnya sudah habis, selesai. Arwahnya di alam barzah, di alam arwah. Selesai. Jasadnya dikubur. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Demikian pula perkara-perkara yang makruh untuk dipercaya. Berita-berita burung kata orang. Eh, kabar burung. Apa iya? Nggak tahulah. Jangan terlalu dipercaya. Sebaiknya jangan. Mengapa? Sudah terbawa isu rame-rame turun ke jalan ternyata nggak benar. Bahaya. Jangan terbawa isu-isu yang tidak jelas. Tapi apa yang lain yang mubah ya bebas. Kamu mau mencintai yang itu ya silahkan. Lamar dia nikahi dia. Atau saya suka itu kan perbuatan hati kan. Suka yang ini ya silahkan. Kamu datangin bapaknya. Demikian pula yang lain suka masalah makanan, masalah minuman, ya selera. Itu kan Masalah hati. Iya, tapi mubah. Kamu suka ini boleh, suka itu boleh. Barakallahu fiikum. Demikian pula anggota badan kita diterapkan lima hukum yang sama. Apa yang wajib dikerjakan, kerjakanlah. Salat misalnya, Wajib dikerjakan dengan tangannya, dengan kakinya, dengan badannya, dengan ruku, dengan sujud, dengan lidahnya. Semua anggota badannya ikut beribadah dalam sholat. Dan apa yang dianjurkan kerjakanlah. Salat-salat sunnah misalnya. Perbanyaklah salat-salat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang haram dari perbuatan-perbuatan anggota badan. Perbuatan zalim, mencuri, merampas, menyakiti orang lain, menumpahkan darah. Haram. Jauhilah. Demikian pula yang makruh-makruh sebaiknya jangan. Maka yang mubah silahkan mubah. Mau kamu datang ke sana silahkan datang ke sini silahkan. Mau sholat di masjid ini mau sholat di masjid itu ya boleh. Mubah. Biarkan mubah. Kalau diwajibkan harus masjid ini karena masjid ini punya aturan begini-begini punya keutamaan keutamaan dan sebagainya. Kalau nggak ada dalilnya, kamu menambah agama, menambah aturan agama. Kalau ada dalilnya seperti Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Kuba yang Rasulullah SAW mencontohkan sholat ke sana, berjalan kaki dan berkendaraan. Ya kita juga sholat ke masjid tersebut. Selebihnya sawasiah. Selebihnya semua masjid sama. Selama itu adalah benar-benar masjid kaum muslimin rahimani wa Berarti lima diterapkan di lidah, lima diterapkan di dalam ibadah hati, dan lima diterapkan pada anggota badan. Berapa jumlahnya? Lima belas. Faman kammalaha kammala syara'il Islam. Siapa yang menyempurnakan lima belas perkara ini berarti dia menyempurnakan ibadah syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Ibadah yang dikatakan tadi adalah nama dari semua yang dicintai oleh Allah. Apakah dari ucapan, perbuatan ataupun keyakinan diambil dari kata abada yang artinya menghambakan diri atau lebih bebas lagi terjemahannya memperbudak diri oleh karena itu budak-budak hamba sahaya yang diperjualbelikan dulu itu disebut abdun. Abdun, budak saya. Seperti kalimat Abdul Muttalib. Jangan dikira nama Abdul Muttalib, oh namanya syirik ya. Abdul Muttalib. Bukan. Tadinya dia ini dalam keadaan tidak dikenal siapa dia, tetapi karena dipelihara oleh orang-orang di dalam di kalangan Ansor waktu itu dari saudara ibunya sehingga sering kena panas hitam ya. dan kotor dituntun dikembalikan ke Mekah ternyata ini anak dari turunan Quraisy sampai di Mekah orang mengatakan budaknya Abdul Muttalib budaknya Abdul Muttalib. Padahal bukan. Ponakannya. Ini barakallahu fiikum dibawa ke Quraisy kemudian dihormati di sana, dimuliakan di sana sampai kemudian lahirlah dari sana anak dan cucunya dan cucunya adalah Rasulullah SAW. Ikhwan ibn Lahirlah Abdullah, anaknya Abdullah adalah Rasulullah SAW. Kembali kepada pembahasan. Berarti makna abad adalah budak, hamba saya. Maka kalimat ya budu artinya menghambakan dirinya. Bahwa aku milikmu. Ya Allah, aku hambamu. Engkau yang menciptakan aku, engkau yang mengatur aku, maka aku akan menghambakan diriku kepada Allah. Maka sebenar-benar ibadah adalah ibadah kepada Allah. Karena memang benar-benar milik Allah. Adapun yang lain katanya miliknya miliknya padahal tidak. Dia membelinya dengan harga yang sedikit. Kemudian merasa bahwa ini budak saya. Apakah kamu menciptakannya? Tidak. Apakah kamu e, mengadakannya pertama kali? Juga tidak. Tetapi ketika menghambakan pada Allah, benar. Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang mengadakannya pertama kali. Idan kata Qurtubi rahimahullah, aslul ibadati tadallul wal khudu'. Asal kata dari ibadah adalah merendah. Tadallul. Wal khudu' ketundukan. Kami milikmu, kami merendah di hadapanmu, kami akan tunduk apapun perintahmu. Ini makna ibadah. Wasumiyat summiyat syar'i 'alal mukallafin ibadah. Dan dinamakan amalan-amalan tugas-tugas yang diwajibkan kepada para hamba disebut ibadah. Karena apa? Salat ibadah, puasa ibadah. Semua syariat disebut ibadah. Limada summiyat ibadah? Mengapa dinamakan ibadah? Liannahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina karena ibadah-ibadah tadi salat puasa dan sebagainya dikerjakan dipegang kuat-kuat diamalkan sebagai ketundukan pada Allah sebagai tazallul merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu disebut penghambaan perbudakan diri pada Allah ruku, sujud, memuji Allah. Mengapa dikatakan ibadah? Karena itu bentuk penghambaan kepada Allah. Bentuk tazallul wal khudu' merendah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu kau tidak makan, tidak minum di siang hari sampai maghrib? Saya merendah di hadapan Allah. Saya tunduk kepada Allah. Saya taati perintah Allah walaupun saya lapar. Walaupun saya haus. Ibadatan dalam rangka menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua amalan-amalan tadi disebut ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwal hikmatu fi khalqihim. Dan ini berarti hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Ini kembali pada ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Berarti ini hikmahnya. Untuk apa diciptakan manusia? Untuk ibadah. Terjawablah sudah. Pertanyaan yang dijuluki pertanyaan lingkaran setan. Makan untuk hidup atau itu hidup untuk makan. Kebanyakan manusia bingung, berputar-putar seperti lingkaran setan. Mak kan supaya saya hidup. Saya hidup cari kerjaan untuk makan. Makannya untuk hidup. Hidupnya untuk cari kerjaan, cari maisha untuk makan. Nah, makannya supaya apa? Supaya hidup. Hidupnya supaya apa? Supaya kita bisa bekerja, bisa cari maisha, dapat penghasilan, kita makan. Makannya untuk apa? Untuk hidup juga. Terus berputar. Beberapa orang kita tanya seperti itu nggak bisa jawab, berputar-putar terus. Jadi yang benar yang mana? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Setelah baca ayat ini terjawab. Hidup bukan untuk makan, hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka makan agar kita bisa hidup, bisa sehat hidupnya, sehat kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, untuk menjalankan perintah-perintahnya, itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi hiya al hikmatu syar'iyyah. Itu yang disebut dengan hikmah syar'iyyah ad-diniyah Berkata Al-Imad Ibn Katsir rahimahullahu taala, wa ibadatuhu kata Ibn pakar ahli tafsir, yang namanya ibadah adalah mentaati perintah-perintah Allah wa tarkil mahdzur dan meninggalkan apa yang dilarang. Wadhalika huwa haqiqatu dinil Islam dan itulah hakikat agama Islam. Jadi intinya agama adalah mentaati perintah, menjauhi larangan. Lianna makna Islam karena maknanya Islam dari kata istislam. Istislam itu kalau seorang diancam dengan pistol, angkat tangan, dia angkat tangan. Apa namanya itu? Menyerah. Itu istislam. Istislam. Saya menyerah. Saya menyerah. Kata Islam dari kata istislam yang maknanya terkandung di dalamnya waatul inqiyad yang namanya menyerah betul-betul dia pasrahkan dirinya untuknya untuk Allah taala tunduk kepadanya wazulli wal merendah di hadapannya tunduk di hadapannya takut kepadanya apapun kau perintahkan ya Allah aku taati karena Allah diancam dengan senjata, orang sudah istislam. Balik, balik, jalan, jalan. Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dari itu. Dan ancamannya lebih mengerikan itu ancaman azab yang qiyamah di dalam neraka yang nggak bisa dibandingkan dengan kesengsaraan dunia apapun. Apalagi ancamannya khalidina fiha. La yamutu wa la yahya. Nggak hidup nggak mati, tersiksa terus. Mati selesai nggak merasakan apa-apa. Tidak. Tidak mati tidak hidup, selalu dalam keadaan tersiksa. Wa idza nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha kalau kulitnya sudah gosong seluruhnya kami ganti kata Allah dengan kulit baru liyadukul adab untuk merasakan azab supaya terasa sakitnya terus menerus kerjakan kalau tidak kerjakan azab dalam neraka tinggalkan kalau kau tidak tinggalkan, diadab dalam neraka. Kau nggak takut? Siapa yang tidak takut biasanya? Yang nggak percaya. Yang nggak percaya kafir. Jadi kan mengerikan. Konsekuensinya cuma dua. Kalau engkau tidak percaya berarti kafir. Kalau percaya, buktikan kepercayaanmu. Yaitu dengan mentaati perintah-perintahnya Menjauhi larangan-larangannya. Ya Allah jangan adab aku. Aku akan kerjakan semua perintahmu. Aku akan tinggalkan apa yang engkau larang ya Allah. Itu namanya takut beneran. Bukan kepura-puraan. Bukan munafik. Waqala ayuran. Berkata juga itu Katsir dalam tafsirnya. Makna ayat makna ayat tadi أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له Makna ayat tadi adalah Allah menciptakan makhluk-makhluknya agar mereka beribadah kepadanya sendirinya, satu-satunya, tidak sekutu baginya. Karena ayat tadi mengatakan buduni agar mereka menyembah aku kata Allah. agar mereka beribadah kepadaku artinya jangan beribadah kepada yang lain faman ata'ahu jazahu atamal jaza siapa yang mentaatinya maka Allah akan beri balasan dengan sesempurna-sempurna balasan kebaikan waman asahu dan siapa yang menentangnya azabahu asyaddal azab akan diadab dengan sekeras-keras azab وأخبر أنه غير محتاج Kemudian Allah kabarkan setelahnya bahwa Allah tidak butuh. Ingat, Allah perintahkan kita untuk ibadah bukan karena Allah membutuhkan ibadah. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah bukan karena Allah berhajat, bukan karena Allah ingin mendapatkan sesuatu dari kita, tidak. Seluruh manusia beriman nggak bertambah kekuasaan Allah. Seluruh manusia kafir sekafir-kafirnya nggak berkurang kekuasaan Allah. Idan, kalau begitu untuk siapa? Justru untuk kita sendiri. Allah mengajarkan, memberitahukan. Kalau engkau beribadah begini, kamu selamat. Kalau engkau tidak melakukan ibadah, kau celaka. Di dunia dan akhirat. Sehingga ayat tadi wa makhalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat selanjutnya mengatakan wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ayat selanjutnya mengatakan aku nggak ingin dari mereka rizki dan aku nggak minta dari mereka agar mereka memberi makan aku. Ini ayat berikutnya. Berarti perintah agar mereka beribadah bukan karena Allah berhajat Bukan karena Allah butuh pada kita. Bukan karena Allah menginginkan dari kita untuk memberi makan Allah. Tidak. Atau kita memberikan sesuatu pada Allah. Tidak. Allah nggak butuh apapun. Allah memiliki sifat ghaniyun anil alamin. Makna ghaniyun anil alamin adalah maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Kembali kepada kitab. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bal humul fuqara'u ilaihi fi jami' ahwalihim bahkan para hamba itulah yang fuqara maknanya fuqara membutuhkan berhajat bahkan merekalah yang berhajat kepada Allah yang membutuhkan Allah fi jami' ahwalihim dalam segala keadaannya wa huwa khaliquhum wa raziquhum karena Allah lah yang menciptakan mereka dan Allah pula yang memberikan rizki pada mereka. ada pertanyaan. Ayat ini berkata tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kok nyatanya banyaknya nggak beribadah? Apakah maknanya astagfirullah dalam tempat Apakah maknanya tidak berhasil menjadikan manusia beribadah? Jawabannya dari Ali bin Abi Thalib. Mana liya'budun bukan Allah menciptakan jin manusia agar mereka dijadikan beribadah. Bukan, bukan itu maknanya. Tetapi diciptakannya mereka, jin dan manusia agar mereka disuruh ibadah. Beda kan? Kalau sepintas diterjemahkan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Seakan-akan maknanya kecuali agar Allah menjadikan mereka beribadah. Kok nyatanya banyak yang nggak beribadah pada Allah? Bukan. Bukan itu maknanya. Kala Ali bin Abi Thalib Illa liya'budun maknanya illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uwahum ila ibadati. Tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali agar aku suruh mereka untuk beribadah kepadaku dan aku ajak mereka untuk beribadah kepadaku. Itu maknanya. Sehingga ketika Allah suruh mereka beribadah, ada yang taat, ada yang tidak taat. Ketika Allah ajak mereka untuk beribadah kepada Allah, ada yang taat, ada yang tidak taat. Demikian pula tafsir dari Mujahid rahimahullah. Apa maknanya illa liya'budun? Kata Mujahid, illa li'amurahum wa anhahum. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar aku suruh mereka dan aku larang mereka. Berarti diciptakannya manusia di dunia untuk diperintah dan dilarang untuk diatur dengan aturan-aturan. Dan inilah pendapatnya Zajjaj dan juga pendapatnya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. Ayasabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia. Yakni diciptakan tidak sia-sia, tetapi ada hikmah yaitu untuk diperintah dan dilarang, untuk diatur. Kita diciptakan di dunia ini untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sia-sia. Ayasabul insanu an yutraka sudah? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i, maknanya sia-sia la yu'mar wa la yunha. Maknanya sia-sia adalah tidak diperintah, tidak dilarang. Diciptakan begitu saja, dilepas bebas. Tidak. Tidak demikian. Tidak mungkin hikmah Allah menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah. Gak mungkin. Tidak mungkin kata Allah manusia diciptakan sudan. Gak ada hikmah, gak ada perintah, nggak ada manfaat, nggak ada, nggak mungkin. Maka kata Imam Syafi'i maknanya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa diatur, tanpa disyariatkan? Kita tunggu. Potong adan sebentar. Lalu kita lanjutkan sampai titik, kita tutup. Tafadhol. وقال في القرآن في غير موضع untuk membuktikan sebagai dalil apa yang disebutkan tadi bahwa Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka diperintah disuruh untuk ibadah. Itu tafsir yang benar dengan dalil ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an, tidak di satu tempat saja, di sekian banyak tempat Allah katakan wa'budu rabbakum beribadalah pada Rabb kalian ittaqu rabbakum bertakwalah pada Rabb kalian fil Qur'ani katsir dalam Quran banyak kalimat beribadalah beribadalah beribadalah berarti barakallahu fiikum faqad amarahum bima khuliqulah perintah-perintah tadi adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya agar mereka mengerjakan apa yang seharusnya mereka lakukan yang itu merupakan hikmah dari penciptaan mereka yaitu ibadah beribadahlah huwallazi qusida bil ayati inilah yang dimaksud di dalam ayat secara tegas dan itulah yang dipahami oleh jumhur kaum muslimin dan mereka berdalil dengan sekian banyak ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk diperintah agar mereka mau ibadah. Berkata Syekhul Islam, "Wa hadhil ayat tusbihu qawlahu." Dan ini ayat mirip dengan ayat lain, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati biidnillah. Apakah maknanya untuk ditaati, untuk dijadikan Rasul ditaati? Kalau maknanya untuk dijadikan Rasul ditaati, bagi Allah mudah. Seluruh dunia akan taat pada Rasul. Kalau Allah kehendaki. Tapi bukan itu maknanya. Maknanya tidaklah dia itu seorang Rasul kecuali agar manusia disuruh taatilah dia. Disuruh taatilah dia. Sehingga ada yang mentaati, ada yang tidak. Thumma qad yuta'u wa qad yu'sa. Maka kadang Rasul diikuti, kadang diingkari. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadatih. Demikian pula dalam ayat yang sedang kita bahas. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya untuk disuruh agar beribadah. Thumma qad ya'budun, qad la ya'budun. Kemudian manusia kadang mentaati, beribadah pada Allah, kadang tidak. Sebagian mereka mentaati, sebagian tidak. Wa qala subhanahu wa wa huwa subhanahu wa ta'ala lam ya lam yaqul innahu fa'ala al-awwal wa huwa khalquhum liyaf'ala bihim kullihim thani wa huwa ibadatuhu walakin dhakara al-awwal liyaf'alu Perhatikan terjemahannya baik-baik. Agak perlu perhatian fokus. Dikatakan oleh penulis bahwasanya tidaklah Allah mengerjakan yang pertama untuk Allah kerjakan yang kedua. Tetapi Allah kerjakan yang pertama agar mereka mengerjakan yang kedua. Yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua adalah peribadatan pada Allah. Saya ulangi. Yang pertama adalah penciptaannya. Yang kedua adalah peribadatan pada Allah. Tidaklah Allah melakukan yang pertama untuk melakukan yang kedua. Tetapi Allah mengerjakan yang pertama agar mereka mengerjakan yang kedua. Dipaham ya? Saya ulangi sekali lagi. Tidaklah Allah melakukan yang pertama yaitu penciptaan agar Allah menjadikan mereka beribadah, bukan. Tetapi Allah melakukan yang pertama yaitu penciptaan agar mereka yang melakukan yang kedua. Jadi yang melakukan yang kedua yaitu ibadah mereka. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, kemudian Allah perintahkan kerjakanlah ibadah Berarti yang ibadah ini mereka yang harus mengerjakannya. Kadang ada yang taat, kadang yang tidak taat. Yang taat Allah akan berikan pahala yang berlipat, yang tidak taat Allah ancam dengan ancaman azab. Fayakunu humul fa'ilin. Berarti pada ibadah tadi yang melakukan hamba-hamba tadi. Fayahsul lahum fi'lihi sa'adatuhum maka akan didapat dengan perbuatan itu kebahagiaan mereka. Akan didapat dengan perbuatan mereka ibadah pada Allah, kecintaan dari Allah, keriduan dari Allah. Intaha. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz ke-8 halaman 56. Wa yashhad li hadzal ma'na ma tawatarat bihi al-ahadits yang menunjukkan makna yang sedang kita bahas tadi Sekian banyak dalil-dalil mendukungnya. Salah satunya apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya kata Rasulullah sallam Allah berfirman li ahwani ahli nari azaban. Allah berfirman kepada orang yang diadab di neraka paling ringannya, yang paling ringannya Laukanat laka lakad dunya wa ma fiha. Kata Allah, kalau engkau memiliki dunia dan seisinya, akunta muftadian biha, apakah engkau akan menebus dengan itu semua apa yang kau alami sekarang ini? Diadab dengan adab yang paling ringan dalam neraka. Maka orang tadi berkata, "Na'am." Iya, aku akan tembus diriku dengan seluruh dunia dan seisinya kalau memang aku punya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, Qad aradtu minka. Ma huwa ahwan min hadha. Padahal aku di dunia meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Bukan disuruh memberikan dunia dan sisinya. Enggak. Hanya disuruh beribadah pada Allah saja. Jangan syirik. Wa anta fi sulbi Adam. Sejak engkau di punggung Adam. Allah mengatakan kepada calon-calon turunan Adam, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Rob kalian? Tadinya semua menyatakan, "Bala syahidna." Benar, kami menyaksikan. Tetapi ternyata setelah lahir, setelah dewasa, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala udkhilukan nar. Cukup kau katakan la ilaha illallah. Kami akan balas kata Allah kami akan berikan pahalanya dan kami tidak masukkan kamu dalam neraka. Fa'abaita illa syirik. Tapi engkau menolak kecuali kesyirikan. Ini dalil bahwa yang benar adalah tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar diperintah agar ibadah. Karena hadis ini mengatakan aku minta dari kalian lebih ringan yaitu beribadahlah padaku. Titik. Tapi kalian menolak. Aku tidak minta dunia dan seisinya. Aku tidak minta engkau memberikan sekian. Enggak. Cukup engkau beribadah padaku. Aku akan balas dengan kebaikan dan aku selamatkan kau dari api neraka. Fabaita illa syirik. Tapi engkau menolaknya kecuali kesyirikan. Fahada syirku qad khalafa ma Berarti kesyirikan-kesyirikan itu menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi keinginan Allah di dalam syariat. Fakhalafa ma aradahu Allahu minhu fa asyraka Dia menyelisihi apa yang Allah inginkan yaitu iradah syariah. Allah perintahkan dengan perintah syariah فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي maka antara kehendak Allah secara takdir dengan kehendak Allah secara syar'i umumun wa khususun mutlak. Umum dan khusus secara mutlak. Apa maknanya umum dan khusus secara mutlak? Yang satu di dalam yang lain. Kehendak Allah secara syar'i adalah hendaklah kalian bertauhid. Beribadahlah pada Allah. Ini kehendak Allah secara syar'i. Tetapi semuanya di dalam kehendak Allah secara takdir ada yang Allah takdirkan menjadi muslimin, ada yang Allah takdirkan menjadi musyrikin. Sehingga kita diperintah untuk melihat kehendak Allah syariah. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Adapun kehendak Allah secara takdir kita nggak tahu. Karena itu ilmu Allah dan itu kekuasaan Allah. Allah menakdirkan apapun sekehendaknya dengan hikmah-hikmahnya. Kenapa orang ini yang ternyata ditakdirkan menentang? Kenapa orang ini yang ditakdirkan beriman? Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak tahu. Yang pasti kehendak Allah seluruhnya tidak lepas dari keadilannya. Tidak lepas dari hikmah-hikmahnya. Indah selesai pembahasan ayat pertama. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat yang kedua yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bi'idznillah taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.